Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Kata beliau halaman yang ke 24 perhatikan baik-baik di situ. Iya kan? Halaman yang 24 ya. Kan? Naam. Kata beliau, wala yushghiluhu sya'nun sya'nin. Naam. Dan urusan Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lainnya tidak saling menyibukkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan suatu perbuatan itu tidak apa? tidak sampai menjadi bahan kesibukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa mengatur semuanya. Taruhlah sekarang Allah Subhanahu wa taala yang apa? Nah, barakallahu fikum mengatur alam semesta, gugurnya daun, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, itu enggak sampai memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak merasa terganggu dengan dengan apa perbuatan yang satu dengan yang lainnya. Ewa, kita lihat bawahnya itu qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah wa la yushilhu sya'nun sya'nin jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya itu tidak saling membuat sibuk. Maksudnya bagaimana? Semuanya bagi Allah Taala mudah. Wa madzalika 'ala Allah aziz. Perbuatan tersebut bagi Allah Taala bukan perkara yang sulit. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu semuanya bagi Allah mudah. Paham ya? Kalau kita mungkin bingung kalau manusia menghitung gugurnya daun aja bingung. Tapi Allah Subhanahu wa taala bayangkan. Eh, seluruh dunia nggak sembarangan. Gugurnya daunnya berapa, yang tumbuh berapa, pohonnya jumlahnya berapa, tahu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini, yakhluq wa yarzuq wa yuhyi wa yumit. Bayangkan, menciptakan dan memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Enggak pernah yang namanya Allah Subhanahu wa taala mengeluh kepada hambanya. Masya Allah wa yu'iz wa yudhil, memberikan kemuliaan dan juga menghinakan seorang, wa yufaqir wa yughni, membikin orang itu fakir, membikin orang itu kaya. Bayangkan, semuanya enggak terluputkan. Ini bukan hanya di Indonesia saja, seluruh dunia. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah apa? merasa keberatan. Fa huwa subhanahu wa taala yudabbiru amra makhluqati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur semua urusan makhluk-makhluknya wala yushilu fi'lun an fi'lin. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya tidak bisa saling menyibukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mampu segalanya. Paham ya? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat bi khilafil makhluk. Berbeda dengan makhluk fa innal makhluqa idza istaghala bi amalin fa innahu la yumkin an yanshaghila an yanshaghila bi amalin akhar karena sesungguhnya makhluk apabila tersibuk dengan suatu pekerjaan maka enggak mungkin dia bisa apa nah menyibukkan dirinya dengan pekerjaan yang lain contohnya antum sekarang nah barakallahu fikum sibuk kerja di tempat si A mungkin enggak antum saat itu juga menyibukkan kerja di tempat si B dalam satu waktu enggak bisa karena kita cuma satu paham ya Nah, mungkin bisa nanti kalau udah pulang kerja, paham ya? Atau dibagi waktunya. Tapi kalau dalam satu waktu eh, kerjaan yang sangat banyak tadi itu, beda tempatnya, suruh kita ngerjakan langsung nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak perlu kita banyak bertanya. Allah Subhanahu wa taala apa? Al-Wahidul Qahar. Al-Qanam Qadir, Qadiru ala kulli syai'. Paham ya? Mampu terhadap segala sesuatu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat lagi. Amallahu jalla wa ala fala yumkin an yash Nam barakallahu an yusghilahu fi'lunan fi'lin. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin perbuatan itu menyibukkan Allah taala dari perbuatan yang lainnya. Enggak mungkin. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan sesuatu yang baru aja mungkin enggak? Mungkin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mendatangkan ciptaan yang baru mungkin. Nah, paham ya? Menjadikan semua manusia yang dapat hidayah mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Nah, kita lihat wa dzalika likamali qudratihi subhanahu wa ta'ala wa kamali ilmi wa kamali wa kamali amalihi yang demikian itu karena kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah tertukar bayangkan. Seluruh dunia siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak tertukar? Kepala kambing tertukar dengan kepala kucing itu? Pernah enggak kira-kira? Atau tetap kambing-kambing kucing-kucing? Ya kan? Enggak pernah tertukar padahal seluruh dunia enggak sembarangan. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa? Sesuai dengan hikmah yang Allah taala tetapkan di situ. Paham ya? Nah, enggak pernah dapat kejadian atau menjumpai kejadian eh, lembu atau sapi misalkan nah barakallahu fik melahir kucing itu misalkan. Paham ya? Karena sudah diatur semuanya. Manusia ya manusiaan itu. Nah barakallahu fikum Allah musta'an. Aturan-aturan tersebut Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Kita lihat atas lagi. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih jalla 'anil asbah wal andab. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung dari tandingan-tandingan dan penyerupaan-penyerupaan. Enggak ada satupun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja sama dari sisi nama tapi tidak sama dari sisi hakikat dan kenyataannya. Apa kaidahnya Al-Fajri? Nama mungkin sama, tapi hakikat kenyataannya berbeda. Mungkin enggak nama sama? Mungkin, tapi hakikatnya beda gitu loh. Apa? Naam ahsan. Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq itu kaidah itu. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Paham belum? Allah Subhanahu wa taala punya tangan atau tidak? Punya tangan. Kita punya tangan enggak? Punya tangan. Apakah sama tangan kita dengan tangan Allah taala? Enggak sama. Sesama makhluk ada beda. Antum perhatikan baik-baik. Antum tahu kucing? Tahu jangkrik? Secara dohirnya jangkrik punya tangan. Kucing juga punya tangan, sama-sama namanya apa? Tangan, tapi tangannya beda atau sama? Beda. Makhluk padahal. Apalagi al-Khaliq dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala pencipta dengan makhluk jauh lebih berbeda lagi. Gajah punya tangan enggak? Punya tangan. Hah? Kambing punya tangan enggak? Sama-sama namanya tangan, tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Tangan gajah dengan tangan kucing besar mana? Kan gajah. Hakikatnya berbeda, tapi namanya sama itu loh. Itu kaidah yang sangat penting untuk apa? Nah, barakallahu fikum bantah syubhatnya orang-orang yang mengatakan kalian mengatakan Allah Taala punya tangan berarti sama dengan kita katanya. Kita katakan gagal paham orangnya. Tidak sesuatu yang sama itu mengharuskan hakikatnya sama, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Contohnya aja antum beli barakallahu fikum, beli sama-sama namanya bakso. Tapi hakikat rasanya berbeda. Bakso pojok dengan bakso sebelah. Paham ya? Sama-sama bakso tapi rasanya beda. Yang ini mungkin lebih terasa bumbunya, yang ini kurang terasa, tapi sama-sama bakso. makanya. Jadi sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan apa? Sama dari sisi zat dan hakikatnya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Nah, kita lihat lagi. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala jalla ai azuma sya'nuhu subhanahu. Nah, jalla maksudnya adalah apa? Azuma sya'nuhu subhanahu. Nah, yang sangat agung apa? Nah, kedudukan atau keadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Anil asbah. Nah, agung keadaannya dari apa? Asbah, fa yusbihu syai'un min makhluqatihi. Maka enggak ada sesuatu, enggak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah taala dari kalangan makhluk-makhluknya, enggak ada. Yang serupa enggak ada sama sekali. Paham ya? Nama mungkin, hakikat berbeda. Paham maksudnya ya insyaallah ini ya? Untuk membantah orang-orang apa dari kalangan al-musabbihah al-mumatsilah yang mengatakan Allah taala itu kalau seandainya dikatakan punya tangan sama dengan kita. Allah taala turun, berarti sama seperti kita turunnya katanya. Kita katakan enggak benar. Kita katakan enggak enggak benar. Allahul musta'an. Wal andad dan juga tandingan-tandingan. Kalau tidak salah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmat taala beliau menyebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Muslah itu contoh yang sangat bagus Beliau kalau memberikan contoh terkadang sangat menyentuh dan mengena. Paham ya? Dicontohkan dengan hewan atau yang semisalnya, paham ya? Seperti alfil gajah, taruhlah gajah dengan nah barakallahu fikum semut misalkan. Sama-sama punya tangan, tapi beda bentuknya itu. Nah, barakallahu fikum. Kita katakan kepada orang-orang yang menyerupakan Allah taala dan makhluk, paham ya? Dari kalangan al musabbihin, nah barakallahu fikum ahlu tasbih eh, atau ahlu tamtsil kita katakan. Sekarang kalau bapak mengatakan ketika kita menetapkan Allah Taala punya tangan serupa dengan makhluk, bapak sekarang punya tangan nggak pak? Kita katakan aja, terang-terangan nggak perlu ragu-ragu lagi karena dia mengatakan tangan Allah Taala sama dengan tangan makhluk. Bapak sekarang punya tangan nggak pak? Punya katanya. Lah bapak punya kucing? Punya juga katanya. Kucing, kucing punya tangan nggak pak? Punya. Apakah tangan bapak sama dengan tangan kucing? Wah, kira-kira bagaimana? Reaksinya bagaimana kira-kira? Dia akan mengatakan nggak sama, berarti seperti itulah keadaannya. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Itu perlu dihafal kaidahnya sudah ulangi berkali-kali. Kata beliau, wal andat jam'u nid. Andat itu jamak dari nid tandingan. Wa huwa syabih aidan. Maksudnya serupa, sesuatu yang menyerupai. Fala syabiha lahu wala niddalahu wala kuf'alahu. Subhanahu taala. Enggak ada satupun yang menyerupai Allah taala tidak ada satu pun yang menandingi Allah taala, tidak ada satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada seorang pun yang setanding, sepadan, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nam la yusbihu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as al-basir. Ini dikenal dengan apa? Undang-undang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat. Undang-undangnya ini dihafal ayatnya mudah, pendek, simple, padat, bisa membantah orang-orang yang mereka apa? Na'am barakallahu fikum ahlu ilhad dan juga ahlu tamsil. Apa itu? Laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir. Paham ya? Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Isbatul mufassal nafnyun mujmal. Paham ya? Nah, penetapan yang dirinci, peniadaan yang sifatnya apa? global. Paham ya? Nah, kalau fikum seperti itu. Nah, kalau eh, peniadaan yang sifatnya eh, penetapan yang sifatnya dirinci, nah para kalau fikum peniadaan yang sifatnya apa? global. Nafyun mujmal isbatun fasal. Kalau menetapkan rinci, sami'un, basirun rinci enggak? Dirinci, tapi kalau meniadakan global, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Global enggak? Global, maknanya semuanya, enggak ada. Satu pun enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menetapkan nama dirinci, Samiun, Basirun, Alimun, Qadirun, ya nggak. Nah, kecuali dalam rangka untuk membantah orang-orang yang mereka apa? mengingkari sebagian na'am barakallahu fikum sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Mereka mengatakan Allah Ta'ala punya anak dibantah dengan rinci. Ya nggak. Lam yalid walam yulat rinci Wa illa pada asalnya kalau meniadakan dengan rinci itu tidak bagus. Contohnya, Bapak Presiden itu bukan tukang sampah, bukan tukang eh, sapu, bukan tukang sayur, bukan tukang apa lagi? <laughs> Bukan tukang ojek, paham ya? Itu benar nggak kalau kalau presiden seperti itu? Benar, tapi ini bukan pujian. Karena ketika dia meniadakan dengan rinci, Memang presiden bukan tukang ojek, bukan tukang sampah, bukan tukang sayur, bukan tukang jual obat. Benar atau enggak itu? Benar, tapi ini bukan pujian. Kalau yang namanya pujian itu kalau meniadakan global. Paham ya? Paham ya? Disebutkan secara global. Tapi kalau memuji baru rinci. Apa maksudnya itu? Nah, oleh karena itu ketika memuji Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat-sifat yang kurang global laisa kamitsli syai'. Bukan Allah taala itu adalah zat yang nah barakallahu fikum, zat yang tidak mati, zat yang tidak ini, zat yang tidak ini kurang tepat. Jelaskan hayyun, qayyum, qadir, alim Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Insyaallah taala yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi ayat yang tadi ana sebutkan upayakan dihafal